Jadi di situ ada ta'alik. Hadihi khulasatun fi ahkami tajhidil mayyiti ini adalah kesimpulan dalam menjelaskan hukum-hukum tajhiz al-mayyit. Tajhiz al-mayyit maksudnya adalah huslihi memandikannya wa takfinihi mengafani wa salati alaih menyolati wa dafnihi dan menguburnya. Jadi di sini ada beberapa bagian. Kemudian dijelaskan satu persatu hukum mandi, mengkafani, menyolati dan mengubur. Yang pertama al-muslim. Orang mayit atau mayit yang muslim wasigit fihi alamatul haya. Begitu juga hukum sigit, sigit yakni janin yang keluar sebelum waktunya. Itu sigit. Janin yang keluar sebelum waktunya. Anak yang keluar belum waktunya. Waktunya sembilan bulan ke atas kan gitu. Jadi kalau 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan berarti dinamakan <clears throat> dinamakan sigit. Nah, sigit tapi fihi alamatul haya. Hukum sigit sama seperti hukum orang yang dewasa, sama hukum orang yang normal. Kalau fihi alamatul haya, kalau ada tanda kehidupan. Artinya tanda dengan itu kita ketahui kalau janin ini sebenarnya sudah ada ruhnya. Kemudian mah ya, hidup ketika keluar dalam keadaan hidup tapi langsung mati atau mati beberapa saat setelahnya. Tapi terlihat tanda. Ya, tanda seperti menangis, tanda seperti ketip-ketip matanya atau juga apalagi bergeraklah tangannya dan lain sebagainya. Tanda-tanda kalau dia itu sebenarnya sempat untuk hidup, tapi kemudian meninggal. Maka disitulah hukum sigit di saat itu sama dengan hukum mayit yang normal. Berarti harus dimandikan, harus dikafani, harus disolati, dan harus dikubur. Oleh karena itu dikatakan di sini al-huslu, memandikannya hukumnya Wajibun hukumnya wajib. Al-kafanu mengkafani hukumnya wajib. as menyolati wajib. Ad-dafnu mengubur wajib. Dan kedua syahidul ma'roka Yang kedua syahidul ma'roka ma'roka ini gital. Orang yang mati syahid dalam peperangan. Ya, karena syahidul ma'roka untuk mengeluarkan syahidul akhirah. Ada syahid tapi syahidul akhirah di akhirat aja diberi kedudukan orang yang mati syahid tapi di dunia hukumnya normal seperti mayit yang lainnya ya, ada yang syahidul akhirah ada yang syahidul dunia wal akhirah ada yang syahidul dunia syahidul dunia fakat ya syahidul dunia yakni di dunia artinya seperti hukumnya orang yang mati syahid ya dan e, di akhirat tidak diberikan kedudukan orang yang mati syahid karena dia berperang tidak karena on berperang karena ria berperang karena ingin dipuji dan seterusnya meninggal di peperangan tersebut berarti dia syahid dunia di dunia diberikan hukum orang yang mati syahid tapi di akhirat tidak diberikan kedudukan orang yang mati syahid syahidul akhirah yakni di akhirat diberi kedudukan orang yang mati syahid tapi di dunia dia normal seperti hukum mayit yang lah yang lain seperti siapa <clears throat> orang yang ya orang yang melahirkan kemudian meninggal ya kekurangan darah sampai meninggal kehabisan darah biasanya melahirkan ya orang kehabisan darah bisa meninggal kecelakaan kehabisan darah meninggal juga Ya, begitu juga sakit karena tertimpa bangunan juga mati sahid Mati sahid juga <clears throat> karena meninggalnya karena sakit perut juga dihukumi matinya mati sahid mati sahid juga karena mati tanggal tenggelam mati sahid apalagi mati dalam Nah, dalam mencari meninggal dalam keadaan mencari ilmu mati syahid dan meninggal dalam keadaan horib di negeri asing bukan negerinya bukan kotanya bukan tempatnya jadi dia pergi musafir ke tempat yang jauh negeri orang tidak banyak dia kenal orang di situ kemudian meninggal di tempat itu <clears throat> maka dia dihukumi matinya mati dihukumi matinya mati syahid. Apalagi ada juga mata bisa babil isik <coughs> mati karena karena sangat atau karena sangat mencintai tapi tidak tersampai tidak tersampaikan cintanya tapi belum ditafsir ya jadi maksudnya di situ dia cinta kepada seseorang tapi tidak kesampaian, tidak terlaksana, tidak sampai berdua dengan orang yang dia cintai. Padahal dia sangat cinta. Dia tahan. Ini <laughs> tidak bisa terus kita kalau bong, Kita lanjutkan aja ya. Sebenarnya nanti ada bab mati syahid itu nanti kita lewati. Nanti ada juga disebutkan insya Allah. Syahidul ma'roka. Jadi orang yang mati syahid dalam peperangan. Nah, orang yang mati syahid dalam peperangan hukum jenazahnya ini gimana hukumnya? Memandikan haram. Mengkafani wajib. Menyolati haram. Mengubur wajib. Dua haram, dua wajib. Dua haram memandikan. Memandikan haram, menyolati haram. Memandikan haram karena tidak disolati. Memandikan untuk disolat, <clears throat> untuk disolati. Kalau tidak disolati, buat apa dimandikan? Ya, sedangkan orang yang meninggalnya dalam keadaan syahid tidak perlu disolat. Kenapa? Kan kasihan mestinya. Kan mestinya orang mati syahid perlu disolatkan disolati lebih maka kita katakan sebaliknya ini menunjukkan kehormatan dan kemuliaan orang yang mati syahid Allah di sini betul-betul menampakkan keutamaan orang yang mati syahid bahwasanya orang yang mati syahid ini tidak perlu disolati karena disolati itu maksudnya didoakan orang yang mati syahid tidak perlu doa orang yang mati syahid pasti diampuni dosanya Orang yang mati syahid pasti masuk surga. Orang yang mati syahid bahkan bisa memberi syafaat minimal kepada 70 kepada 70 orang masih bisa ngasih syafaat, masih bisa menyelamatkan yang lain lagi orang yang mati syahid. Jadi buat apa butuh kepada doa? Yang butuh kepada doa kita-kita ini kalau kita tidak mati perlu doa. Kita mati maksiat banyak, kita mati dosa banyak, kita mati hati kotor, kita mati dendam kepada fulan dan seterusnya ya kita mati juga dalam keadaan mengambil hak orang lain belum ri, ridhonya dan seterusnya ya ini perlu didoakan kita butuh kepada doa dan di saat itu betul-betul diharapkan doa orang yang sudah orang yang masih hidup diharapkan bagi mayit ya oleh karena itu dikatakan kan oleh Rasulullah SAW <clears throat> mal mayitu mal mayitu fi qabrihi illa kal gharik al muhawwas yantadiru da'watan min akhi yantadiru da'watan min akhi au ibnihi min ibnihi au akhihi au sadiqin lahu fa idza lahiqathu kanat ahab ilaihi min dunya wa ma fiha orang yang mati kalau sudah mati ya sekarang kita seakan-akan kita tidak butuh doa kepada orang lain kan gitu <clears throat> tapi kalau sudah mati doa yang dibutuhkan oleh mayit itu seperti yang dibutuhkan oleh orang yang tenggelam untuk ditolong. Orang yang mau tenggelam ini. Kita bisa bayangkan ya kalian terpreset dari kapal laut di tengah-tengah laut yang begitu luas, tidak kelihatan pulau kanan kiri belakang depan tenggelam di situ. Ya, pasti tidak tenggelam langsung mati kan? masih berusaha menyelamatkan dulu kan siapa tahu masih bisa selamat kan pasti berusaha orang tenggelam itu wah berusaha sekuat tenaga walaupun mungkin kemungkinan kecil yang menyelamatkan tapi tetap dia ada usaha dan mengharap walaupun hanya 10% ada harapan untuk ditolong dan diselamatkan tapi dia berusaha nah, Rasul mengatakan itulah mayat di dalam kuburnya Mayat yang di berusaha dan mengharap betul ada yang mendoakannya. Seperti orang yang tenggelam tadi mengharap betul untuk ditolong dan diselamatkan. Ya Allah, walaupun mungkin kemungkinan kecil untuk didoakan. Karena apa? Karena dia orang jelek, karena dia orang yang tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, biasanya dilupakan kalau sudah mati. Ya kan? Nah, kan jangankan orang lain. Kadang-kadang Kadang-kadang orang lupa untuk mendoakan orang tuanya. Orang tuanya sendiri dilupakan untuk didoakan. Bagaimana kita mau doakan teman kita? Walaupun sahabat, wah kamu dengan aku sahabat dunia akhirat mati dilupakan sudah. Tidak pernah didoakan, tidak pernah dikirimi fatihah. Jujur aja kita kan seperti itu. Ketika masih hidup kita akrab, kita teman dekat. Ketika mati lupa. Tidak pernah lagi dikirimin fatihah, tidak pernah dibacakan tahlil tidak pernah dihadiahkan Al-Quran dan tidak pernah didoa jadi orang lain jadi kadang-kadang orang tuanya sendiri padahal di saat itu orang tua sangat-sangat mengharapkan doa daripada anaknya apalagi anaknya tentunya karena apa? Karena kalau misalnya kita katakan anak diharapkan berbakti kepada orang tua apa Orang tua mengharap bakti anak apa Pasti mengharapkan Ya, pasti masing-masing kepingin punya anak yang bakti kepada orang tuanya. Masing-masing kepingin punya anak yang taat kepada orang tuanya, nurut kepada orang tuanya, menyenangkan orang tuanya, membantu orang tuanya, memberikan e, kebaikan kepada orang tuanya, mengingat selalu orang tuanya di masa hidup. Itu bakti kepada orang tua. Apa yang dibutuhkan orang oleh orang tuanya maka disampaikan kebutuhan orang tuanya tersebut. Nah, orang tuanya senang pasti. Dan orang tua gembira dan bahagia dengan anak tersebut. Tapi lebih gembira, lebih senang dan lebih diharapkan lagi ketika orang tua sudah mening meninggal. Lebih diharapkan. Ketika orang tua masih hidup diharapkan anak itu berbakti. Tapi di saat orang tua sudah meninggal, lebih-lebih lagi untuk diharapkan baktinya anak. Baktinya ada. Apa maksudnya dikasih uang di kuburannya? Apa maksudnya ditungguin dan dijaga kuburannya? Atau diperindah kuburannya dibangun? Tentunya ti. Yang diharapkan tentunya do. Doa. Rabbing firli wali wali warham warham Ya. Sampai diajarkan sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan langsung oleh Allah supaya kita mendoakan orang tua kita Ya Allah berikan kami ampunan, orang tua kami berikan ampunan. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. kami. Jadi diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang <clears throat> orang yang dahulu di masa hidupnya mungkin dia menyakiti hati orang tuanya, membuat jengkel orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya tapi tetap pintu taubat tidak tertutup tidak tertutup walaupun orang tuanya meninggal pun tetap ada pintu taubat ya dengan cara apa mendoa sehingga dalam riwayat dikatakan seseorang yang meninggal dalam keadaan seseorang yang meninggal orang tuanya dalam keadaan orang tuanya dur ini murka kepada anaknya, anaknya durhaka kepada orang tuanya. Kemudian orang si anak tersebut menyesal dan mendoakan orang tuanya, mengirimkan hadiah Fatihah, tahlil kepada orang tuanya, bacaan Quran. Maka ketika anak tersebut meninggal dunia juga menyusul orang tuanya, maka dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau memperbaiki, kalau ketika orang tuanya meninggal dia menyesal, kemudian dia ya mengkodok apa yang sudah dia lewatkan daripada bakti kepada orang tuanya dengan banyak ngirim fatihah, banyak membaca tahlil, banyak berdoa untuk orang tuanya, banyak sodakoh untuk orang tuanya. Kalau ketika meninggal orang tuanya dia durhaka, tapi setelah meninggal pun ya begitu-begitu aja, tidak pernah berubah. Dan itu kebanyakan, kebanyakan seseorang mungkin di saat orang tuanya hidup dia baik kepada orang tuanya, tapi di saat orang tuanya meninggal dia lupa kepada orang lupa seakan-akan orang tuanya tidak pernah memikirkan dia di saat dia masih kecil. Seakan-akan orang tuanya tidak pernah berkeringat demi dia, bahkan per, kalau perlu sakit dan mengorbankan nyawa dan tenaganya demi anak tersebut. Dan sekarang orang tua yang seperti itu sudah di bawah tanah, dilupakan oleh anak-anaknya, tidak pernah diingat lagi, tidak didoakan. Nah, ini yang banyak kalau ketika hidupnya orang tua ada anak yang berbakti, mungkin masih banyak. Karena mungkin juga ketika ada masih ada orang tuanya, si anak takut kepada orang tuanya. Atau si anak sungkan untuk tidak berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Atau malu kepada teman-temannya atau tetangga-tetangganya kalau tidak berbakti kepada orang. Tapi ketika meninggal, ini kelihatan ikhlasnya, bakti anak kepada orang tua. Kalau ketika hidup bisa jadi baktinya tidak ikhlas karena malu, karena terpaksa, karena takut, karena karena minna, karena uh, ingin uh, menutupi aibnya dia. Ya, makanya kadang-kadang kita lihat sebagian daripada anak-anak berbakti kepada orang tuanya, tapi tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk janji Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berbakti kepada orang tuanya, Allah janji akan membalas kebaikannya di dunia sebelum Allah membalas kebaikannya di Di dunia hidupnya senang, di dunia hidupnya bahagia. Ya. Kalau normalnya ibadah itu dibalasnya di mana? Dibalasnya di akhirat kan? Nama na ujurakum yaumal kiamat kalian semuanya diberikan balasan oleh Allah, diganjaran oleh Allah kapan? Ya kiamat. Jangan nuntut ganjaran kepada Allah di sini di dunia. Di sini bukan tempat untuk diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah. Di sini tempat untuk kita beramal, tempat untuk kita beribadah, tempat untuk kita capek, memang tetap untuk kita susah, siap susah, siap berat, siap capek, siap berjuang, bukan siap enak, bukan siap mendapatkan balasan yang enak, bukan siap senang. Ini dunia tempat yang penuh dengan capek, penuh dengan masalah, penuh dengan ketidaknyamanan itu dunia. Ya, tapi kita akan mendapatkan balasan dari Allah SWT nanti di hari kiamat. Tapi ya, birrul walidain berbakti kepada orang tua balasannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum diberikan di yang bakti kepada orang tuanya hidupnya akan bahagia, akan senang. Tapi yang tidak berbakti Kalau misalnya ada oh, berbakti tapi kok tidak senang hidupnya, kok tidak bahagia, kok tidak luas rizkinya dan seterusnya. Mungkin niatnya yang salah. Mungkin tidak ikhlas baktinya kepada orang tua. Mungkin hanya malu. Mungkin hanya terpaksa. Mungkin hanya takut kepada orang tua. Ya seperti Uwais Al-Kharani. Yang berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Kharani sendiri. Yang mendulang ibunya ketika ibunya mau makan. Yang mendulang ibunya ketika ibunya mau mie yang memandikan ibunya ketika ibunya sudah tua, ibunya tidak bisa apa-apa tua, sudah sakit-sakitan, bahkan untuk berjalan pun tidak mampu. Yang menggendong siapa? Wes Angkara nih. Semua dia lakukan untuk berbakti kepada siapa? Pada ibunya. Jadi semuanya dia. Yang membersihkan kotoran pun dia. Kita aja belum pernah kan? Pernah apa belum? Pernah apa tidak kita dibersihkan kotoran kita oleh orang tua? Pernah apa tidak? Bukan pernah ya. Tidak bisa dihi. Masya Allah orang tua kita. Tanpa rasa jijik. Ya, tanpa rasa lelah. Dengan senang hati. Dengan wajah yang senang ketika membersihkan kotoran itu. Ketika kita kompol, ketika kita buang air besar, tidak karuan kita masih kecil kadang ya kencing ngompol di spray di kasur ibunya sendiri yang membersihkan yang menyuci yang menyeboki semuanya ibunya ya kita belum pernah untuk mem, satu kali membalas apa yang pernah satu kali dilakukan oleh ibu kita belum pernah ya misalnya pun suatu waktu kita lakukan tetap beda dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua melakukannya dengan senang senang hati, tapi kita belum tentu dengan senang hati. Mungkin bisa jadi karena terpaksa. Mungkin bisa jadi ya karena ya ingin mungkin ingin dapat pahala aja. Tapi kalau tidak karena pahala, kita tidak akan melakukannya. Mungkin karena itu, atau mungkin karena terpaksa tidak ada orang lain. Ya, mungkin dalam hati bisa jadi di saat itu kita sambil menyentuh kotoran orang tua kita, membersihkannya dalam hati sampai kapan aku seperti ini? Ada benda Ada. Ada yang seperti itu, ada sendiri, ada sendiri tahu sebagian yang punya orang tua tapi orang tuanya sudah tua, tidak bisa apa-apa. Kan kalau sudah tua, yang sudah lemah tidak bisa apa-apa, untuk merawatnya kan lebih re lebih repot apa-apa perlu dibantu mau bangun perlu dibantu bahkan mau jalan tidak bisa perlu diangkat digotong apalagi mau ke kamar mandi ya mungkin cuma sehari dua hari tidak apa-apa kalau ini berminggu-minggu berbulan-bulan apalagi sampai ber tahun tahun akhirnya muncul perasaan seperti itu sampai kapan orang tua anak ini hidup di dunia kapan matinya na'udzu apakah orang tua kita seperti itu sampai kapan anak-anak ini hidup Kapan matinya? Bisa seperti itu orang tua? Berbeda. Ya, oleh karena itu, tentunya ya ketika kita ya berbakti kepada orang tua luar biasa. Tapi kalau tidak sempat berbakti sampai orang tua meninggal, kita masih ada kesempatan untuk ber dengan mendoakan sedekah, dikirim pahalanya untuk orang tuh oleh orang tua dan taat dengan wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat orang orang tua. Inilah yang diharapkan oleh orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalhorik nah, al muhawas yang tadi da'watan min ibnihi atau akhihi au sadikin lahu fa idza lahiqathu kanat ahab ilaihi minad dunya kalau sudah didoakan oleh anaknya didoakan oleh saudaranya maka itu lebih menyenangkan daripada seseorang yang mendapatkan dunia dan se lebih menyenangkan khairan lahu lebih baik baginya daripada diberikan dunia dan seisinya nah ini yang kita katakan tadi syahidul ma'arakah jadi orang yang matinya mati syahid Allah ingin menunjukkan keutamaannya dan kemuliaan yang mati syahid dengan diharamkan untuk disolati tidak perlu disolati sudah anak jamin kok untuk masuk surga Anak ampuni dosa-dosa. Anak berikan syafaat. Tidak perlu doa kalian. Tidak perlu. Ini tidak perlu didoakan. Ini tidak perlu. Ya. Berarti nunjukkan mulia apa tidak? Nah, karena itulah kenapa kok orang yang mati syahid tidak boleh disolat dan otomatis juga tidak boleh dimandi dimandikan apalagi selain itu juga dimandikan berarti menghilangkan darah darahnya padahal darah orang yang mati syahid itu kemuliaan baginya orang yang mati syahid akan berbang akan berbangga nantinya di barzah akan berbangga ketika yaumul ba'as waktu dibangkitkan manusia dari kuburnya jadi orang yang mati syahid dibangkitkan dalam keadaan darah tetap ada nempel di bajunya nempel di badannya dan dia akan bangga oh akan kenapa bangga semuanya orang tahu orang yang mati syahid akan diketahui oleh orang-orang kalau dia matinya mati mau dia bangga kan wah dipamer-pamerkan ini loh dadahana banyak memang gitu boleh apa anda bangga di akhirat boleh di akhirat tidak apa-apa di dunia jangan bang tapi di akhirat boleh kita berbangga mau sombong-sombong sedikit banyak sama aja kalau kita mau sombong sombongnya di akhir kalau riak riaknya di mau oh, hasud hasudnya di jadi sekarang dipendam aja, ditahan dulu hawa nafsu kita. Padahal kita sebenarnya dendam, kita sebenarnya hawas, kita sebenarnya mau riak. Kita katakan tunggu ya, nanti riaknya ya di akhir. Kemudian asyikit fihi mabda khalki adami. Janin yang keluar tapi tidak ada tanda dia hi, cuma fihi mabda khalqi adami. Ada awal pembentukan manusia. Jadi artinya ada bentuk manusianya. Janin yang keluar sebelum waktunya. Biasanya kalau di bawah 4 bulan itu ya. Kalau 4 bulan biasanya sudah ada ruhnya. Ya. Dikatakan yujma'u ahadukum fi badni ummihi Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badni ummihi nutfatan arba'ina aman kuno yakunu alaqatan misal summa kuno mudghatan yunfahu fihi ruh jadi awal mulanya kita masih berupa mani berupa air sper sperma selama 40 hari kemudian setelah 40 hari menjadi eh, alaqah segumpal dah darah segumpal darah bukan daging darah darah ini dari darah kemudian berubah menjadi da, daging, mudhah. Jadi mudhah. Kemudian 40 lagi, 40 hari kemudian baru kemudian Allah memberikan roh. Ya, ketika memberikan roh di situ sudah terbentuk manusia. Jadi ada kepala, ada tangan, ada kaki, sudah ada bentuknya sebelum 4, sebelum 4 bulan sudah ada bentuknya. 4 bulan sudah ada roh ruhnya, sudah ada nyawanya, sudah bergerak di dalam perut ibu itu sudah bergerak ke sana ke sini, ada ruhnya sudah. Nah, ketika makanya tadi dikatakan kalau sudah keluar ada dia hidup kita ketahui hukumnya sama dengan orang yang lain. Tapi kalau tidak hidup, tapi ada bentuk manusianya, ada kepalanya atau ada tangannya atau adakah apa hukumnya? Tapi tidak ada tanda kalau dia hidup. Nah, ini hukumnya. Al-husul wajib memandikannya hukumnya wajib al-kafan wajib mengkafaninya hukumnya asolah hukumnya wajib mungkin yang bilang wajib tidak ada kitabnya ya tidak ada kitabnya insyaallah bulan depan ya, ad-dafan wajib menguburnya pun juga wah jadi yang semuanya wajib kecuali menyolati menyolatinya hukumnya ha haram karena menyolati ini bagi yang ada ruhnya yang ada nyawa walaupun anak kecil walaupun anak kecil buat apa disolati karena anak kecil kan pastinya tidak ada doh kita solati untuk didoakan lo buat apa didoakan biar lebih tinggi derajatnya dia pasti masuk surga tapi lebih tinggi derajatnya dengan didoakan As-sikit laisa fihi alamatul haya wala mabda khalqi adami. Tidak ada tanda dia hidup dan juga tidak ada bentuk manusia. Kita lihat hanya segumpal lagi. Ya kan? Kadang-kadang kan seperti itu keguguran itu. Ya, jadi Anas sendiri juga pernah melihat yang segumpal darah pernah, yang hampir menjadi daging juga pernah. Jadi seperti itu. Jadi yang seperti darah seperti kalau kambing itu seperti gaji itu gajinya ya darah tapi sudah agak mengeras sedikit nah kemudian berubah menjadi daging jadi berbentuk daging kecil ya bukan besar ini satu gempa satu ini kita pegang satu genggam dengan telapak tangan yang normal seperti itu jadi ya, tidak ada bentuknya jadi tidak ada bentuk manusianya. Kadang-kadang ya ada bentuknya. Tadi itu kalau ada bentuknya. Kalau sudah tidak ada bentuknya hanya segumpal daging aja, maka hukumnya berbeda nantinya. Apa itu hukumnya? Pertama, memandikannya hukumnya mubah. Tidak wah, tidak wajib dimandikan, tidak wajib. Kemudian mengafani, sunnah hukumnya dikafani, tidak wajib juga. Menyolati dan menguburnya, hatta menguburnya sunnah. Tidak wajib juga memukulnya. Jadi tidak ada yang wajib. Sunnah berarti mengafani. Sunnah dikafan. Dikafani dengan kain, ditutup dengan kain. lah. kita ambil kain kan kecil itu. tutupnya dengan kain, kemudian kita pendem di dalam ta tanah. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Untuk menyolati hukumnya ha, memandikan hukumnya mu, mubah. Mau dimandikan, tidak dimandikan, ini ya, tidak ada faedahnya, cuma segumpal daging kecil aja. Buat apa juga dimandi? Kemudian azimmi wal mu'ahad wal mu'am. Ada lagi bagian yang lain adalah kafirnya kafir zim. Kafir zimmi. Yaitu yang hidup di negeri Islam dan kemudian setiap tahun membayar membayar jiz, jizya Setiap tahun membayar jizyah. Kalau itu memang negeri Islam. Ya, karena itu negeri Islam, jadi orang kafir yang mau hidup di negeri Islam di antara masyarakat Islam, dia tentunya harus ada syarat-syarat. Salah satu syaratnya, salah satu syaratnya harus membayar jiz, ya, Bayar jiz ya, setiap tahun minimal satu dinar minimal. Kalau dia mampu empat di dinar. Kalau tidak mampu minimal satu dinar dia bayar. Ya, setiap tahun itu. Dengan syarat-syarat yang lain. <clears throat> yang mana salah satu syaratnya tidak boleh membangun rumah lebih tinggi daripada rumahnya orang Islam. Jadi tidak boleh bikin rumah tingkat. Harus rumah yang biasa. Rumah biasa aja. Tidak boleh memiliki kendaraan yang mewah. Berarti harus naik mobil yang biasa-biasa, naik bemo, naik pickup. Ini kalau di sekarang kalau dilihat-lihat kebalikannya kayaknya ya. Kita yang naik beca, mereka yang naik Mercy. Kita naik mobil angkutan lah. Tapi ya Masya Allah kalau kita tidak punya mobil, mobilnya banyak berarti kan. Setiap hari gonta-ganti terus kan mobilnya. Kaya hmm. berarti dia. Kalau yang punya mobil ya selalu yang dipakai cuma itu aja kan gitu. Kalau tidak punya mobil bisa milih dia. Ah, mobil yang ini sekarang, mobil ini. Kemudian kita katakan apa? Itu tadi, orang yang kafir tidak boleh memiliki kendaraan yang mewah dan syarat-syarat yang lain. Itu namanya siapa? <clears throat> Rimi. Kemudian ada lagi muahad. Siapa mu'ahad? Mu'ahad ya ini kalau ada peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Kemudian ada perjanjian genjatan senjata antara Palestina dengan Is. Nah, perjanjian genjatan senjata misalnya. <clears throat> Berapa bulan? Tergantung kesepakatan antara mereka. Tapi tidak boleh lebih dari empat bulan kalau orang Islam dalam keadaan kuat. Kalau Islam dalam keadaan kuat ketika itu, maka perjanjian genjatan senjata tidak boleh melebihi empat bulan. Kalau orang Islam dalam keadaan kuat, eh dalam keadaan lemah, dalam keadaan lemah, maka boleh lebih dari empat bulan, tapi tidak boleh lebih dari sepuluh tahun. Itu syaratnya. Nah, selama gencatan senjata, selama gencatan senjata, jadi aman. Kafir tidak boleh nyerang Islam, Islam juga tidak boleh nyerang kafir. Tidak boleh. Jadi hukum orang kafir di saat itu sama dengan hukumnya orang kafir yang zim, zimi. Orang kafir yang zimi apa? Tidak boleh diganggu, ya, apalagi dibunuh. Diganggu pun tidak boleh. Tidak boleh diambil hartanya juga, nah boleh diambil. Jadi kehormatan nyawanya atau darahnya ya haram untuk dirusak. Kehormatan hartanya juga ha, haram untuk diambil, tidak boleh. Ya, bahkan kalau kita kadang-kadang ada yang tanya ya Ustaz, apakah boleh kalau kita hibah orang kafir? hibah orang ada orang kafir di TV. Kita hibah boleh atau tidak boleh? Tetangga kafir kita hibah kalau kafirnya kafir harbi, maka boleh kita hibah. Kalau kafirnya kafir harbi, kita boleh hibah. Kita hibah dari subuh sampai isya pun tidak apa-apa. Tapi tidak ada paha, tidak ada pahalanya daripada hibah. Lebih baik kita sih, zikir aja baca sholawat ngapain kita hibah orang kafir, tidak ada pahala juga. Ya, kalau bolehnya boleh, kalau kafirnya kafir apa? Tapi kalau kafirnya zimmi dan yang semakna dengan zimmi muahad dan muamman nanti maka hukumnya tidak boleh karena kehormatan mereka harus dijaga. Termasuk kehormatan mereka yang harus dijaga tidak boleh diri tidak boleh dihibah. Kalau kita hibah berarti kita juga ikut doh. Kita dosa. Oh tapi orang kafir. Walaupun orang kafir. ini ya, tidak boleh dihibah. ini ya, orang fasik. Tidak boleh dihibah tanpa ada sebab ya. Nah ini mu'ahad. Ada lagi mu'amman. Mu'amman ini seseorang yang kafir tapi diberi keamanan. Ammana yu'amminu. Mu'amman yang diberi amanah memberi keamanan. Mu'amman yang diberi keamanan. Nah di sini tidak harus imam. Kalau tadi gencatan senjata tentunya yang melakukannya adalah i, imam. Tapi kalau mu'amman siapapun. Mungkin ada seorang yang muslim tapi punya keluarga kah? kafir. Mungkin ada muslim tapi punya teman kerja, teman bisnis kah? atau tetangga kafir sehingga orang yang Islam itu mengatakan ini teman anak ini saudara anak ini e, tetangga anak anak kasih dia keamanan. Tidak boleh diganggu karena dia punya hubungan dengan anak dengan hubungan yang baik. Boleh apa enggak? Boleh, tapi tidak boleh lebih dari empat. Empat apa? Tidak boleh lebih dari empat bulan ya. Tidak boleh lebih dari empat bulan. Berarti kalau sudah empat bulan, maka halal darahnya, halal harta. Karena kalau sudah lebih empat bulan, hukumnya kembali jadi harbi. Harbi hukumnya apa? Halal semuanya. Harbi hukumnya ha? Darahnya halal, hartanya halal, inti curi, inti rampok, tidak apa-apa. Tapi jangan dilakukan ya. Simi mu'ahad mu'aman itu mu'aman. Hukum mereka kafir, zimmi, mu'ahad, mu'aman. Memandikannya hukumnya mubah. Ya, mau dimandikan, mau tidak dimandikan, terserah. Mengafani hukumnya wajib tuh. Jadi kalau ada orang kafir zimmi, kemudian mungkin mungkin keluarganya kalau keluarganya akan ada, ya pasti yang ngurus jenazahnya kan keluar keluarganya. Ya, apalagi orang Cina kan biasanya ditaruh di mana itu Taruh di mana? Oh, di peti. Taruh di peti berapa hari kan? Berapa hari itu biasanya? Lima hari, seminggu, tergantung lah. Apalagi orang Hindu di Bali ya. Jenazahnya malah di bakar, Masya Allah. Persiapan itu. Siap-siap untuk di jadi uji coba terlebih dahulu. Jadi ke Harbi sekarang. Yang ke selanjutnya al-harbi wal murtad. Hukum mayit yang harbi. Jadi kalau mayitnya harbi, hukumnya apa? Wal murtad dan hukum orang murtad. Orang murtad yang pernah jadi muslim tapi kemudian naudzubillah murtad. Hukumnya sama dengan harbi. Apa hukumnya? Memandikannya ubah. Jadi kalau ada mayit harbi, memandikannya mubah, tidak dimandikan tidak apa-apa. Mengafani? Mubah. Menyolati? Menguburnya? nggak ada yang wajib semua. Berarti boleh apa anda dikasih anjing? Daripada beli daging mahal buat hewan kita kan? Atau kebun binatang taman safari kan ngasih makan macan itu kan perlu daging. Ya kan kita manfaatkan aja apa nanti dikira oh orang Islam kejam ya enggak itu mubah kok enggak sun sunnah tapi mubah kan boleh <laughs> itu harbi ya jadi semuanya mubah kecuali sholat menyolati hukumnya haram bahkan semua yang kafir tadi juga zimmi muahad muaman semuanya ha karena menyolati berarti mendoa mendoakan. Menyolati berarti mendoakan. Karena maksud daripada sholat jenazah maksud dan tujuan adalah mendoakan ya idza sallaitum alal mayyit fa akhlisu lahu doa. kalau kalian menyolati mayit ikhlaslah kalian untuk mendoakan Anda pernah sholat mayit ya? Tidak pernah? Tidak pernah ya. Nunggu disolati berarti. Setelah panjang umur. Ya pastinya pasti disolat. Apa tidak mau disolati aja? kemau iya, kan mau disolati kalian kan? Mau cepat apa mau lama? Ya mau cepat mau lama yang menentukan adalah Allah. Kita oh mau lama ya kalau tentuannya Allah besok ya besok aja. Masa kita mau disolati cepat? Ya, matinya besok. Masa nunggu 20 tahun baru disolati? Hmm. <clears throat> Allah panjang umur semuanya dalam keadaan sehat walafiat amin ya jadi ahli subit doa. Ketika kita kalian masya Allah bisa sholat haid. Jadi kalau ada yang meninggal, kalian sempatkan untuk sholat haid. Apalagi man alal maufur hufira hufiralah. Barang siapa yang menyolati mayit yang diampuni oleh Allah, maka yang menyolatinya pun ampuni barokahnya. Menyolati orang mayit yang soleh itu pasti banyak minimal dapat ampunan minimal kalau tidak dapat yang lebih daripada itu jadi kalau misalnya kemarin Habib Abdul Qadir Asyidah meninggal sholat khaib ya kalau kalian belum sempat menyorati nyorati sekarang Abu Yahmaliki meninggal sholat oh goib ya atau siapa lagi kan banyak habaib habaib meninggal Habib Hasan diri meninggal dunia atau ulama siapa fulan atau habib siapa kiai siapa sholat insya Allah dapat barokah dapat ampunan kufiralah kata rasulullah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyolati mayat yang diampuni insya Allah dia juga di karena barokah daripada menyolati Imam Syafi'i menyolati Sayyidatuna Nafisah Sayyidatuna Nafisah ya, cucu daripada Sayyidina Hasan <clears throat> ketika dan itu wasiat ya, wasiatnya Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i Masya Allah di Mesir. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i di Mesir di zamannya? Ya, Imam Syafi'i sudah satu-satunya yang dihormati di Mesir ketika itu. Tapi beliau Imam Syafi'i ini sangat mencintai Ahlul Bait, khususnya keturunan Rasul, Rasul SAW termasuk Sayyidatuna Nafisa dari mahabbahnya dan dari yakinnya husnudzonnya kepada ahlul bait sampai kalau minta doa minta doanya kepada Sayyidatuna Nafisa. Kalau minta doa kalau minta doa kepada Sayyidatuna Nafisa pasti dikabulkan doanya. Pasti dikabulkan. Jadi sehingga terkenal karena Imam Syafi'i minta doa. Sehingga orang tahu jadinya. Wah, wow, banyak diminta doa. Sampai antri yang datang ke rumahnya untuk minta doa. Semuanya dikabulkan. Kalau minta doa. Imam Syafi'i punya masalah, hilang masalahnya. Punya sakit, akan sembuh dari sakitnya. Ya pernah ketika e, mau meninggalnya Imam Syafi'i itu, minta doa ketika sakit Imam Syafi'i sebelum meninggal, minta doa. Sedatun Aisyah memberi bisarah, kamu tidak akan sembuh dari penyakitmu. Akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu dan ternyata benar tidak sembuh meninggal dunia. Dan Imam Syafi'i berwasiat, kalau aku meninggal dunia, tolong dibawakan jenazahku ke rumah Sayyidatuna Nafisa Dibawakan, perlu wasiat untuk dibawakan. Padahal rumah Imam Syafi'i ini jauh dari rumah Sayyidatuna Nafisa Dan Imam Syafi'i jenazahnya tentunya disolati di masjid kan gitu. Ini jalannya beda dengan jalan masjid. Tapi karena wasiatnya Imam Syafi'i dilaksanakan wasiat tersebut dibawa sebelum dibawa ke masjid. Ya, dibawa dulu ke rumah Sayyidatuna dan Imam Sayyidatuna Nafisa bukan seperti perempuan zaman sekarang yang suka keluar rumah. Sayyidatuna Nafisa tidak pernah keluar rumah. Jadi Imam Syafi'i tahu. Ya, dibawakan jenazah Imam Syafi'i. Tolong bawakan jenazah anak ke rumah. Untuk apa? Untuk disolatkan. Imam Syafi'i mengharap Sayyidatuna Nafisa menyolatinya. Habis disolati Imam Syafi'i oleh Sayyidatun Nafisah baru dibawa ke masjid. Ribuan orang yang menyolati di masjid. Di saat selesai disolati mereka semuanya mendengar suara. Bahwasanya God hafarallahu lil Imam As-Syafi'i bi salat Sayyidatuna Nafisa. Imam Syafi'i diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat solatnya Sayyidatuna Nafi. Wa ghufira lil qaum bi solatihim salatihim ala Imam Syafi'i dan mereka orang-orang semuanya diampuni dosa-dosa mereka semuanya karena mereka sholat untuk Imam Syafi'i barokah sholat kepada Imam Syafi'i pernah ketika Habib Hasan di zaman Habib Hasan bin Surya al-Bahar ya di saat itu ada seseorang yang mendengar kabar bahwasanya jen, Habib Hasan bin Surya al-Bahar ini meninggal dan jenazahnya akan disorati dia di saat itu mendengar kabar di saat di pasar dia membeli daging. Akhirnya dia dengar kabar ada jenazah di masjid dan ternyata jenazah Habib Hasan bin Sulaiman maka dia tidak mau ketinggalan untuk ikut sholat jenazah untuk Habib Hasan bin Salah al-Bahar. Dia ikut ke masjid dengan membawa daging yang baru dia beli di pasar. Di waktu dia sholat, daging itu tetap di bawah tangannya. Karena dia kesusu, takut ketinggalan. Apa yang terjadi? Setelah sholat jenazah, dia bawa daging itu ke rumah, dimasak dengan selama-lamanya tidak masak-masak. Jadi tetap daging itu mentah, tidak pernah masak, padahal sudah berjam-jam dimasak. Barokah apa? Dikatakan itu adalah barokah karena daging itu dibawa untuk menyolati Habib Hasan bin Suradar sehingga api pun tidak bisa mempengaruhi daging yang dibawa apalagi dagingnya orang yang menyolatinya jenazah Habib Hasan bin apa apalagi ya, barokah kalau misal ada yang meninggal sholat khaib nah, kalau gitu ada sholat khaib untuk Rasulullah aja Sayyidina Abu Bakar yang ada syaratnya harus di waktu meninggalnya orang soleh tersebut kalian sudah ba balik agil dan dalam keadaan su suci itu syaratnya ketika meninggal kalian balik agil Jelas ini balai agen dan suci. Kalau kalian ketika meninggalnya Abu Yah Maliki, kalian balai sudah. Agil ya, tentunya agil semuanya. Ada yang pernah gila? Ya, kalau pernah gila, wah, oh, ya jangan, nggak boleh ya. Agil dan sudah balai dan dalam keadaan suci, bukan head maksudnya, bukan dalam keadaan head. Berarti dia sunnah sekarang untuk sholat oh, oh itu. Oh kan meninggalnya sudah berapa tahun? Walaupun berapa tahun. Hatta 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang penting di saat meninggalnya dia dia sudah apa? Sudah balik. Makanya jangan wah kalau gitu anak sholat jenazah untuk Imam Syafi'i juga. Memangnya Imam Syafi'i meninggal kamu balik. Jadi tidak boleh. Tapi kan kalau yang baru-baru kan kalian sudah balik mungkin siapa Kemarin Habib Rosad Al-Baiti termasuk Minas Salihin, termasuk Minal Aulia Al-Masturin di Jeddah, Habib Rosad Al-Baiti meninggal. Yang kesempatan untuk kita sholat oh, taib, sholat taib. Kita takbir hanya empat kali aja. Habis itu salam selesai. Tentunya baca ya. Baca apa setelah takbir pertama? Baca Fatihah. Setelah takbir kedua, salawat kepada Nabi SAW. Setelah takbir ketiga, doa untuk mai. Setelah takbir keempat, tidak ada bacaan yang wah, tidak ada bacaan yang wajib, tapi disunahkan Allah maufir lil muslimina wal muslimat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak usah panjang-panjang. Ketika sholat jenazah kan rata-rata singkat-singkat itu ya kan nah, ya, kalian tidak pernah kok kebulangnya biasanya singkat memang ketika sholat jenazah tidak panjang. kenapa karena memang tidak dianjurkan untuk panjang-panjang jangan nanti baca yasin wal quranil ya, hakim sampai rukuk tidak disunahkan iktidal tidak ada kan sujud dua kali tidak ada julus bena saja tasahud tidak ada semuanya seringkas-ringkasnya cuma berdiri aja bahkan berdirinya mereka kalau biasanya kan soft-softnya kan ada jarak sekitar satu meter setengah ya. <clears throat> tapi kalau sejenazah rapat makmu makmu itu rapat semuanya karena tidak perlu ruku kan gitu belakangan anda tidak bisa ruku nanti <laughs> mau sholat apa ente tidak ada ruku tidak ada suhu sujud kalau kita sholat lima waktu rapat-rapat softnya hanya mau sujudnya sujud di mana kalau tidak di situ kan gitu. Tadi apa? Nah, harbi wal murtad. Ya, jadi orang kafir hukum menyolatinya haram karena kita tidak boleh mendoakan orang kafir dengan doa apapun selain dengan doa hidayat, dengan doa kebaikan selain hidayat ya, selain taufik. Semoga orang kafir itu diluaskan rizkinya. Tidak boleh. Apalagi doa akhirat. Semoga orang kafir tersebut dapat ampunan dari Allah. Tidak boleh. Semoga orang kafir diberikan jannatul firdaus. <laughs> Enakan buat kita sendiri aja kan. Atau buat teman kita. Kalau kita mendoakan teman kita supaya dapat jannatul firdaus, kita akan didoakan oleh malaikat. Ya, dan tentunya doa malaikat lebih mustajab. Tapi sayangnya kita kadang-kadang rakus kan gitu. Karena sifat rakus kita, rakus sifat rakus manusia, sampai-sampai tidak mau doakan orang lain. Padahal sebenarnya kalau mendoakan orang lain dia dapat doanya doanya malaikat. Tidak mau dia mengatakan, oh semoga temanku itu dapat bintang kelas, Semoga temanku yang di kelas itu dapat bintang pelajar. Nggak pernah. Pasti nafsi-nafsi kan itu. Ya Allah, jadikan ada bintang pelajar. Ya Allah, jadikan bintang kelas. Ya Allah, jadikan ilmu barokah. Ya Allah, bahagiakan anak. Ya Allah. Semuanya untuk dirinya aja. Nggak mau berbagi. Padahal kalau dia doakan orang lain, dia dia akan didoakan oleh malaikat. Bahkan malaikat wabika abda. Dan semoga Allah mendahulukan kamu kamu meminta ilmu yang barokah untuk teman kamu. Maka malaikat mengatakan amin dan semoga Allah memberi kepadamu terlebih dahulu sebelum kepada temanmu. Lebih enak doanya malaikat apa doa kita? Tapi kita masih tidak mau. Kan sudah kita dengar seperti itu. Kadang-kadang kita masih tidak mau mendoakan orang lain. Ya, kalau kalian punya hajat, kalian sudah doa berkali-kali mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka cara yang paling tepat dan juga cepat, ya, soal malaikat soalnya, tentunya kalian doakan untuk teman kalian atau saudara kalian yang lain. Apa yang kalian inginkan dari Allah? Anak ingin jadi bintang kelas. Ya Allah berikan teman anak di kelas itu yang namanya fulana. Jadikan dia bintang kelas tahun ini ya Allah. Tahun itu dia jadikan bintang kelas. Karena dia akan didoakan malaikat. Ya Allah kabulkan doanya dia. Tapi dahulukan dia nanti temannya itu tahun yang selanjutnya aja nanti. Doanya malaikat pasti mus. Kan gitu. Kalian wah butuh uang anak ini. Doakan teman kalian ya Allah teman anak butuh uang kasih uang yang banyak kasih rizki yang banyak. Padahal maksudnya supaya anak yang dapat uang lagi. Ya tidak apa-apa lah, nipu-nipu sedikit kan gitu. ya ditipu siapa ini? Jadi mendoakan eh, mendoakan apa orang kafir hukumnya. Makanya termasuk dari bent, termasuk bentuk mendoakan kalau kita salam. Tidak boleh kan kita salam kepada orang kafir, kepada orang Cina yang kafir, yang perempuan itu. Siapa namanya kalau dipanggil? Ya, Ci, Ci, uh, Ci, semoga kamu bahagialah. Semoga kamu apa? Atau masuk ke tokonya orang Cina, Assalamualaikum kadang-kadang ini assalamualaikum ini kepada orang kafir. Orang Cina Islam tidak apa-apa. Tapi orang Cina yang Assalamualaikum. Eh ada yang meninggal. Siapa? Oh itu Ci itu yang Cina. Oh Allah ya raham ya Allah, Allah ya Ini tidak boleh ya termasuk almarhum itu tidak boleh dipakai kepada orang kafir. Jangan Cina, Cina ini ada yang Islam juga. Nanti anak di dari tadi Cina-Cina terus. Akhirnya didatangi orang Cina nanti anak. Maksudnya anak orang kah? Orang kafir. Mau Cina, mau Arab, mau siapa aja. Walaupun orang Arab, Abu Jahal orang Arab kan gitu. Tapi kah? Kafir. Kita tidak bicara Arabnya, bicara kafir. Nah, siapapun yang kafir ya kita Ya, kita jauhi, kita jelekkan. Mau dia orang Arab, mau Cina, mau Indonesia, siapa aja. Kalau dia orang baik, ya kita hormati. Mau dia orang Arab, mau dia orang Cina, mau dia orang... Jadi mestinya tidak boleh nyebut orang Cina. Kita sebut orang... Jadi kita katakan tadi, berdoakan orang orang kafir hukumnya dan menguburnya hukumnya mubah. Dibaca ini. Ya, apa fawaid? Jadi <clears throat> ya, dibaca satu faedah. Ini kan masih takliknya aja. Faedah yang pertama. Yubadar bihuslil mayyit iza tuyukkina mautuhu nadban. Yubadar. Segera. Dipercepat. Segera untuk dimandikan mayit tersebut. Jangan diakhirkan. Jangan dilambatkan. Jadi termasuk kemuliaan yang kita berikan kepada mayit. Kita percepat penguburan ya, Kita cepatkan mandinya, mengafaninya, menyolati dan sekaligus menguburnya. Jangan diakhirkan. Hukum mempercepat hukumnya sunnah tadi dikatakan. Nadban sunnah. Tapi sunnah itu nanti bisa menjadi wajib. Jadi mempercepat bisa berubah menjadi kapan menjadi wajib? Kalau dikhawatirkan akan berubah. Mayat itu berubah. Ya berubah baunya. Jasadnya rusak. Baunya sudah Ya sudah seperti itu. Kalian tidak pernah ya mencium ya. Ya kalau kalian pernah, kalian bisa tahu. Ternyata lebih bau daripada bangkainya tikus. Nah, kalian tahu kan bangkainya tikus? Ini lebih bau lagi. <clears throat> Makanya kalau kalian mau jadi dokter pasti ada tesnya kan. Nah, tesnya itu adalah merobek-robek badannya mayat untuk dicari jantungnya atau ginjalnya atau organ yang lain itu tes dokter kalau dia berhasil dengan bersih dan rapi untuk menutup lagi setelah mengambil organ yang diminta berarti dia sukses jadi ini ujian sekaligus uji mental ya karena ya uji nyali karena di situ di tempat jenazah hanya sendiri, tidak boleh ditemani. Kamar mayat itu hanya sendiri. Dan dikasih tiga mayat. Ini ceritanya teman Ustadz nih. Ustadz punya teman jadi dokter. Dia cerita sama begini tesnya. Ini dia awalnya tanya hukumnya sih. Apa boleh hukumnya melakukan itu. Tapi dia tanyanya sudah setelah melakukannya. karena kita kan ya hukumnya itu tobat aja istighfar aja selama tidak ada darurah tidak boh kalau ada darurah baru kecuali kalau mayitnya yang tadi-tadi itu mayitnya berarti apa mayitnya harbi kafir yang har kafir yang mur Nah, kalau ada yang murtad-murtad, yang harbi-harbi, nah, itu tidak apa-apa. Digunakan untuk apa? uji coba lah ya percobaan ya atau pelatihan ya atau ujian ya, itu tadi diuji seperti itu jadi dikasih kertas yang di dalamnya sudah tertulis disuruh mengambil organ ini mayat pertama mayat kedua organ ini mayat ketiga organ ini masuk mayat kita heran sendiri tidak takut itu bisa tega seperti itu Ya, bagaimana membelah perutnya mayit dibelah-belah kemudian tangannya dia dimasuk-masukkan mengambil organ itu dicari kok bisa tega kok kok tidak takut ngelihat wajahnya mayit itu gimana apa tidak berat yang dilakukan sebenarnya yang anak beratkan bukan itu Ustaz. yang beratkan apa baunya yang tidak kuat katanya. Jadi baunya yang menyengat, baunya itu tidak kuat. Jadi turun sambil padahal sudah pakai penutup hidung, tapi masih tetap tembus tentunya. Ya itulah kita katakan bau bangkai manusia, ya yang namanya manusia bangku tikus saja yang cuma makannya tempe kan yang <laughs> kalau kita kan manusia macam-macam ya tempe ya tahu kerupuk indomie susu teh semua masuk di situ. Kangkung-kangkung masuk semua. Jadi gimana tidak bau? Dari mana? Nah, ke atas. Ibadah. Bihuslil mayyit. Maka dipercepat untuk memandikan. tujuh kina mau tuh. Dipercepat untuk dimandikan mayit tersebut dan jangan diakhirkan kalau sudah diyakini diyakini matinya nadban mempercepat ini hukumnya sunnah illam yahsa min ta'khiril husul infijarun lil mayyit kalau tidak dikhawatirkan dengan diakhirkan memandikannya itu tidak dikhawatirkan apa infijar lil mayyit meletusnya badan mayit ya karena mayit nanti lama kelamaan kan bengkak itu Jangan kan ya kalau mayit mati maghrib itu pagi sudah bengkak bengkak Malam aja sebagian sudah beng, sudah keras gitu. Sudah tidak lembut lagi. Ya, tapi sudah jari-jari misalnya, jari sudah tidak bisa digerakkan lagi. Subuh sudah tidak bisa digerakkan. Kita punya jari sekarang ini kan, masya Allah, gerak-gerak semuanya bisa kan? Nanti coba, nanti kalau nanti mati sudah kaku, tidak bisa gini, paksa-paksa ya patah nanti. Ya makanya kan dianjurkan kalau sudah mati dikasih minyak jari-jarinya kasih minyak, jari kaki, jari bang. Untuk apa? Biar tidak cepat kaku. Nah, kenapa? Agar nanti kalau dimandikan bisa dibasuh merata ke seluruh kulit yang ada ya. Kan di situ kan wajib itu. Mandinya mayat sama dengan mandinya orang yang jo, junub. Jadi semuanya harus kena. Kalau misalnya dia kaku dalam keadaan tertutup jari-jarinya kan repot. Paksa-paksa ini kan repot. Nah, kalau sudah lama kelamaan kaku nanti membukanya juga repot apalagi ketiak misalnya kaku tidak bisa dibuka apalagi kan dia mau diapakan lagi putus nanti kan tangannya ya, kita sudah rasakan sudah tahu sendiri ya pernah sudah nyentuh mayit itu gimana kakunya sudah kita tahu dari maghrib meninggal oh subuh sudah mulai kaku semuanya membekak ya perut sudah mulai Ya, satu hari, satu malam lewat, ya baru kelihatan itu bengkak semuanya. Jadi yang kurus-kurus bisa jadi gemuk semuanya itu. Yang perutnya langsing bisa jadi buncit semuanya itu. Makanya kan mayat termasuk disunahkan diletakkan di atas perutnya sesuatu yang berat kan? Ya tapi jangan terlalu berat ya. <laughs> ya Jaga hati bawa batu besar. Maksudnya jangan terlalu ringan. Ini seukuran gelas ini Ya, jadi untuk biar perut itu tidak buncit, tidak membengkak, untuk menahanlah. Ya, itu disunahkan. Karena nanti kalau sudah lama terus membengkak-bengkak perut itu membesar sampai lama kelamaan malah meletus. terus, yaitu sudah keluar bau yang luar biasa. Insya Allah jasad kita dalam keadaan harum. Amin ya robbal. Amin. Ya, dianjurkan ada dupa di situ kan. Dianjurkan pakai dupa. Kalau ada yang mayit biar tidak tercium bau yang tidak enak. Kalau tercium ya normal namanya manusia, pasti juga mungkin kotoran keluar di saat itu kan. Sudah tidak bisa ngontrol lagi kan. Kita kan sekarang bisa ngontrol. Mau kentut tahan dulu jangan bisa. Mau keluar hajat tahan nanti habis darah baru ke toilet keluarkan semuanya. Bisa nahan. Tapi kalau mayit jangan ya. Nanti ya kalau di kuburan aja, tidak <laughs> ada yang lihat. <laughs> Kan tidak bisa. Jadi dengan sendirinya biasanya kadang keluar kotoran normal. Ya. ya makanya kalau yang kita kan masih bisa melakukan apapun umpung-umpung sebelum kita nanti semuanya tidak bisa apa-apa mau sholat tidak bisa nunggu di sholat mau nutup orot tidak bisa nuntu di kafah Ilam yahsa min ta'khiril hudud infijar lil mayyit wa illa fawa wa illa fawajibun. Maka hukumnya kalau dikhawatirkan jasadnya rusak, bau, maka wajib untuk tepat tidak boleh lagi diundur-undur. Ya, kita tadi sunnah. Diakhirkan boleh tapi tidak sun. Nah, tapi masih boleh. Apalagi kadang-kadang kalau menunggu keluarga yang yang terdekat ya, jangan yang maksudnya keluarga-keluarga misanan itu tidak perlu ditunggu yang sangat dekat orang tuanya atau anak ya, orang tua atau anak tidak apa itu untuk ditunggu kalau misanan semuanya oh, ditunggu sampai datang semuanya kan kasihan mai ya, jadi yang kalau mungkin orang tuanya atau anaknya ditunggu kedatangannya tidak apa-apa untuk menunggu itu pun kalau tidak terlalu lama kalau orang tuanya masih di Amerika nunggu, jangan haram hukumnya. Ya, tidak boleh untuk diakhirkan kalau sampai nanti mayatnya berubah. wamacah Wa mata sukka fi mautih. Dan tatkala diragukan matinya, sebagaimana sudah sebelumnya kita sebutkan. Ya, kalau diragukan jangan di jangan kesusu untuk dikubur, jangan. Kalau kita ragu ini mati apa enggak sih? kita katakan mati tapi kok matanya kayak hidup misalnya kita katakan hidup tapi jantungnya juga tidak bergerak nah kalau ragu kita kan tidak ngerti ini mati apa tidak gitu ada yang pingsan di antara kita mungkin mati apa tidak tidak tahu pasti kalian panggil dok dokter dulu ini mati apa tidak jangan pingsan langsung wah kita kubur percepat sunnah <laughs> jangan mata suka fi mauti wajib ta'khirun ilal yakin. Kalau diragukan matinya, maka wajib mengakhirkannya sampai yakin. Dengan apa? Bitaghayyuri rihin. Bau jasad sudah tercium, bau mayit, bau bangkai. Ya jelas sudah mau nunggu apa lagi? Kalau masih hidup kan tidak, Bah. Kalian sakit hatta sakit setahun tapi masih hidup. Jasad tidak mau, ya bau-bau biasa lah, bau kalau tidak mandi seperti kita kita kan kalau tidak mandi ya gitu, normal bukan bau bangke kan tidak tahu kalau ada yang bau bangke <laughs> itu kan jarang tapi ya jadi kalau sudah tidak ada ruhnya biasanya baunya adalah bau menyeng menyengat bukan bau yang tidak pernah mandi itu bukan nah ini seperti itu nah kalau sudah bau seperti itu bau bangke bau mayit sudah jelas sudah Wanahwihi dan semisalnya kata hari lahmi. Kata hari hari ini rusak sudah, bau lahmi dagingnya. Fazikruhum al-alamat al-kasira lil maut khak qadam wa imtidad jildati wajhin wa maili anfin wa khira'i kaffin innama tufid hay sulam yakun kudusak. Kadang-kadang mereka menyebutkan tanda-tanda mati. Seperti apa tanda-tanda istirha khodam? Istirha, apa istirha? Ya, istirha menjadi sebaliknya keras. Ya, ya. Menjadi apa? Lunak. Ya. Menjadi lunak lah. al khodam kakinya. Jadi kalau kalian ada teman yang geblak gitu, dilihat kakinya pegang-pegang. Lunak apa enggak ya? Kan biasanya kalau normal keras kan gitu. Ini kok sudah ya, lunak. Itu berarti tanda tanda ya. Belum pasti berarti, bukan mati tanda. Jadi jangan dilupakan yang itu tanda. Kalau mati tidak mati jangan dipastikan. Tandanya apa? Imtidad jildati wajah. Kulit wajah menjadi memanjang, artinya ya, menjadi kendur. Ya biasanya nanti lihat mayit kan berubah wajahnya itu kelihatan lebih tua kan karena kulit wajah sudah kendur semuanya yang sebelumnya masuk Allah tertarik wah masih muda mati secantik apapun ketika mati ya kan seperti itu hasilnya dilihat tidak terlihat lagi cantik kan itu seganteng apapun juga demikian jadi tidak ada faedahnya mau cantik mau ganteng kalau amalnya tidak cantik tidak kan yang penting amal dan akhlaknya <clears throat> dari mana contoh yang lain wa maili anfin condongnya hidung nah, orang yang mati tandanya juga hidung agak miring mau miring kanan mau kiring kiri yang penting sudah tidak lu Wah. <laughs> itu tanda <laughs> ya kata kita kata Ingat-ingat ya. Tapi tidak usah cerita. Ini ingat cerita Ustaz soalnya. Masa diceritakan? Itu kan ebiba namanya. Wadkhilai kafin. Dan terlepasnya kafin. Innama tufidu. Innama tufidu hanya memberi faedah atau memberikan manfaat atau ilmu Hai ya yakun syak. Kalau tidak ada kerah, keraguan. Jadi artinya kalau kita tidak meragukan, maka kita melihat tanda-tanda tadi, boleh kita katakan, oh berarti ini orang sudah negal. Tapi kalau tetap kita ragu, tidak ah, kayaknya tidak. Ya tidak boleh. Tapi kok miringnya, ya, hidungnya miring, Tidak boleh. Tapi kok kakinya sudah lemes, boleh. Kalau kita meragu, kalau sudah, oh iya jelas ini, kita kubur aja langsung. Kalau sudah jelas, jangan ya tidak apa-apa jadi tanda. Ini hanya tan, tanda. Dan tanda ini berlaku kalau tidak ada keragu, keraguan. Yang seperti kita katakan sebelumnya, termasuk tanda kalau kita ingin tahu, kita lihat bayangan matanya. Ya, kalau kita melihat mata teman kita, ada bayangan kita di matanya kan gitu. Kita praktekkan. Ya, nanti praktekkan kalau tidak percaya. Kalau ternyata masih tidak ada bayangannya, ya hawas itu jangan-jangan bukan jangan-jangan bukan manusia hidup gitu. Itu tandanya sudah tidak ada rohnya berarti. Atau dengan cara kadang-kadang juga dengan cara dikasih kapas ya di hidungnya itu atau kaca kaca biasanya cermin taruh di hidung kalau nantinya berembun berarti masih hidup. Kalau kacanya oh, tetap kering berarti nah, sudah out daripada dunia. Mana tadi? Paingkana, kalau ada keraguan, kalau diragukan masih hidup atau tid, e, mati, salatan fatingkal alamat. Maka alamat-alamat yang disebutkan tadi tidak ber manfaat tidak berlaku artinya sampai kapan bala buddha mimma yuzilu dari kasak harus ada sesuatu yang menghilangkan laguan ya orang yang ahlinya sebetulnya sekarang ini seperti dokter kaduhuri tagayur atau contoh yang menghilangkan keraguan bau mai mayit Allah halaman sempat Sampai mana? Dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat fi khusuk salihin. Cerita-cerita tentang khusuknya orang-orang soleh. Ini ketika so. Kala Abu Darda Radiyallahu taala anhu. Kana yusma'u azizu qalbi Ibrahim Khalilir Rahman sallallahu alaihi wasallam Iza qama fi salah, min masirati milin khaufan min rabbih. Beliau Abu Darda bercerita meriwayatkan bahwasanya didengar suara desis daripada hati Nabi Allah Ibrahim. Suara apa namanya? Kalau air panas ya mendidih bergulung. Nah, itu apa suara? Ya, suara mendidihnya atau suara desis. Jadi ini terdengar suara desis karena nangis. Tersenduh-senduh. Siapa ini? Nabi Ibrahim. Kapan di beliau itu seperti itu? Idza qama fi Ketika beliau melaksanakan Min masih roti mil. Suara hatinya itu terdengar dari satu kilo setengah. Ya, mil ini lebih dari satu kilo setengah. Oh, Khaufan min rabbih. Nangis. Karena bukan apa-apa. Karena bukan kehilangan uangnya. Atau kehilangan pacarnya. Kehilangan jabatannya. Tapi nangisnya karena kekasihnya. Yang tidak lain adalah Allah. Kekasihnya. Semoga kita juga mempunyai kekasih yang paling utama adalah Allah Subhanahu. Yang kedua Rasul SAW. Setelah kemudian guru kita orang tua kita. Ini juga menunjukkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim ternyata juga melaksanakan sholat. Jadi sholat bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang terdahulu pun juga mereka melaksanakan sholat dan mereka sama seperti kita ya mereka juga berwuduk ketika sholat ya bedanya caranya aja yang agak berbeda cara berwuduknya agak ber berbeda ya begitu juga sholatnya tidak seperti umat Nabi Muhammad ada maghrib ada isya subuh ada duhur ada ada asar mereka tidak tidak terkumpul sholat lima waktu ini kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Misalnya Nabi Adam sholat duhur, Nabi Nuh sholat asar, dan yang lain seperti itu. Jadi ter, eh, hanya terpisah-pisah sholat-sholat lima waktu tersebut kepada umat-umat yang berbeda, kecuali umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah kita bisa juga mengambil pelajaran bagaimana seorang nabi, seorang, seorang khalilur Khalilur Rahman yang membangun Ka'bah ternyata ketika sholat masih menak, ternyata ketika sholat masih tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tanda tanda kedudukan seseorang di mata Allah itu dilihat dari rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah dia takut bertambah tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala bertambah dia berani berarti bertambah dia rendah kedudukannya di mata Allah Subhanahu. Jadi ada orang yang tidak takut kepada Allah berarti dia tidak punya kedudukan di mata Allah. Ada yang masya Allah takut berarti dia punya kedudukan. Ada yang sangat takut berarti sangat ting tinggi kedudukannya tergantung takutnya. Jadi orang-orang yang banyak ibadahnya, orang-orang yang kuat imannya kok malah tak malah tambah tambah makomnya tinggi tambah banyak ibadahnya bukan tambah merasa aman tapi merasa jadi kalau kita merasa-merasa aman ini, insya Allah aman. Kalau kita min ahli jannah, kita orang surga, kita tidak mungkin diberi azab. Kita orang yang di, eh, berarti iman kita sedang kendor. Berarti takwa kita sedang menurun. Berarti kedudukan kita di mata Allah sedang ren, rendah. Tapi ketika kita sebaliknya merasa takut dengan dosa-dosa kita, maksiat kita, merasa kita banyak salah kepada Allah. Misalnya pun kita tidak punya salah, tapi orang yang takut kepada Allah akan merasa merasa salah. Apa apalagi jangankan ya yang punya salah. Kadang-kadang yang ibadah pun merasa punya salah. Yang sholat pun merasa punya Sebagian sampai mengatakan kalau ketika selesai salam dari sholatnya, itu malunya dari Allah SWT seperti malunya orang yang berbuat zina. Merasa tidak pantas, merasa sholatnya tidak karuan, tidak baik. Nah itulah yang menunjukkan tinggi makomnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merasa aman-aman aja, ya, itu yang dikhawatirkan. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa kaumul khasirun. Apa kalian mereka merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak merasa aman daripada azab Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang rugi. Ruwiyaan Ali bin Husain rahimahullah taala annahu kana idza tawadda isfarra launuh. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Ali bin Husain. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Ali bin Dikenal dengan As-Sajjad. Banyak bersujud seribu rakaat setiap hari bisa bayangkan, bisa kita bayangkan seribu rakaat itu setiap hari. Ya, dia punya amal siria atau amal sodako siria bertahun-tahun. Bukan hanya kepada satu orang, tapi kepada seratus keluarga. Dan tiap malam dia lakukan. Tanpa ada satu orang pun yang tahu. Jadi gubernur Madinah di zamannya merasa seakan-akan orang tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin di Madinah. Tidak ada yang minta bantuan, tidak ada yang datang mengadu. Kenapa sebenarnya? Bukan karena mereka tidak ada orang miskin, tapi karena mereka sudah dicukupi oleh Imam Ali Zainal Abidin. 500, 100 ya, rumah, 100 keluarga. Setiap buka pintu di subuh hari sudah ada beras di situ buka subuh ada beras. Karena ada Imam Ali di Madinah. Kalau kita buka pintu kamar, pintu rumah kita ada apa? Ya. Karena ada ada Imam Ali. Jadi mereka ini tahunya. Jadi kan sodako Syria syaratnya seperti itu. Sodako Syria itu tidak boleh ada yang tahu satu orang pun. Termasuk yang diberi pun juga tidak boleh tahu. Jadi kadang-kadang kita memberi kepada orang miskin. Eh, awas, jangan bilang-bilang ya, ini sudah kotusir. Sudah kita merasa sudah kotusir kan gitu. Padahal itu belum dianggap sudah kotus karena yang diberita yang diberi tahu. Sudah kotusir itu yang diberi tidak tahu. Gimana caranya? Jadi ya dengan banyak cara lah. Bisa bisa katakan kepada teman kita, eh ini uang apa uang ini? lo ini utang anak yang dulu buat bayar uang utang anak. Masa? Iya. Padahal dia sebenarnya sudah membayar hutang. Kan betul kan berarti? Ini buat utang. Loh, utang yang mana? Loh, kan Anda pernah punya utang. Jujur apa enggak? Anda pernah punya utang. Walaupun sebenarnya sudah dibayar. Diambil sama dia. Nah mungkin nolak kan dia. Ya, berarti yang diberi tidak merasa. Dia mengiranya untuk bayar hutang. Padahal sebenarnya itu maksudnya dan tujuannya adalah soda, soda kotusir. Tapi jangan cerita ya. Itu tahu nggak kemarin? Itu sebenarnya anak. <laughs> Bukan mau bayar hutang loh. Itu anak soda kotusir. Tapi jangan bilang-bilang ya. <laughs> Jadi bisa dengan cara seperti itu. Kalian bisa beli barang. Berapa ini harganya? 25 ribu. Padahal kalau ditawar bisa 15 ribu. Kalian langsung beli. Ayo sudah. Ini uangnya. Padahal kalau ditawar bisa 15. Kalian tahu harganya ya. Dibeli dengan 25 ribu. Kan biasanya tawar-menawar di pasar itu. Itu sudah ketusir. Yang penting niatnya ya. Jangan berapa beli? 25 ribu. Loh, kok kamu beli 25 ribu, itu sebenarnya 10 ribu. Masa? Iya, ya Allah, nah, nyesel rugi berarti ya. Itu namanya bukan sodako Jadi dia tahu harga itu berapa, dia tahu. Tapi sengaja dibeli dengan harga tersebut. Niatnya sodako Jadi yang diberi pun tahu apa enggak? Tidak, enggak merasa. Atau sebaliknya beli barang ini. mana jual kitab ini kepada kamu. Berapa? Ya, dengan harga 50 ribu. Padahal harganya lebih dari 50 ribu. Oh ya sudah, Anda beli. Maksudnya dia lebihnya itu ana jadikan, ana niatkan soda itu soda ya. Atau bisa kirim pulsa. Sekarang kan bisa kirim pulsa itu. Ya, kirim pulsa 10 ribu, 20 ribu. Ketahuan apa ndak? Ketahuan apa enggak? Kok tahu kalian? Punya HP tak jangan-jangan. Atau pura-pura enggak tahu ya. Jadi bisa juga dengan mengirim pulsa ya kirim pulsa, nggak ada yang tahu. Ya, itu kan pernah juga Ustaz dikirim pulsa. Jadi berusaha kepingin tahu penasaran. Siapa yang ngirim pulsa? Nggak bisa. Ya mungkin SL pun nggak tahu juga siapa yang ngirim kan gitu. Mau tanya SL. Lagian juga buat apa jauh repot-repot mau ditanya Niatnya dia. Tapi kadang-kadang ya, penasaran juga. Soalnya berapa kali dikirim lagi, dikirim lagi. sepuluh, sepuluh, sepuluh. Tapi penasaran siapa orangnya. Ya, jadi ini juga termasuk berarti bentuk tapi jangan kalian kirim kepada anak nanti dikira anak mengharap. Nah, kalian bisa mengirim kepada orang lain. Ya, khususnya kalau kalian berbuat naudzubillah misalnya berbuat maksiat atau berbuat salah atau apa, ya dianjurkan ketika itu untuk segera ya kesalahan itu ditutupi dengan kebaikan. Ya, ditutupi dengan kebaikan termasuk yang paling baik daripada kebaikan adalah soda sodaka wa adbi sayyata hasanata tam tamhuha ikutilah kesalahan dosa kemaksiatan dengan kebaikan maka insya Allah kebaikan itu mengampuni atau menutupi dan menghilangkan dosa yang kalian laku lakukan al, al, al, al hasanat yuzhibna sayiat kebaikan-kebaikan menghilangkan kesalahan-kesalahan kesalahan. Jadi kebaikan termasuk yang paling dianjurkan adalah dengan sodakoh. Apalagi kalau sodakohnya adalah sodakotus dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sodakotus sir tutfi hodobar sodakotus sir tutfi memadamkan hodobar rob marahnya Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ini Sayyidina Ali bin Hussein semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena idza tawadda isfarra launuh. Beliau kalau wudu ini wajahnya berubah pucat, berubah menjadi kuning. Ketika berwudu selesai wudu ini, fayakullahu ahlu maka keluarganya mengatakan kepadanya, mahadzal ladzi ya'tarika indal wudu. Apa yang menimpamu seperti ini? Hindal wudhu ketika kamu wuh. Ini kenapa kamu pucat? Apa yang menimpamu? Apa ada musibah? Apa ada masalah? Apa ada sesuatu yang kamu takuti? Maka di situ dijawab fayakul atadrun baina yadayman uridu an akum. Dijawab apa? Tahukah kalian aku akan berdiri di hadapan siapa? Habis wudhu mau apa? Mau sholat. Berdiri di hadapan siapa kalau sholat? di hadapan Allah SWT. Ini yang kita, tidak kita hadirkan. Coba kita hadirkan, kita akan berdiri di hadapan Allah, berhadapan dengan Allah, munajat dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, kita akan husuk Tapi kita hanya takbir, takbir, fatihah aja, tidak dihadirkan. Sebelum takbir dihadirkan. Sebelum kita memulai takbir, hadirkan dalam hati. Sekarang anda berhadapan dengan Allah SWT. Ya, anta budallah ka'annaka tarah. Seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala atau dilihat di, dari belakang oleh Allah Subhanahu ya jangankan kamu dilihat oleh Allah kadang-kadang kita dilihat oleh guru kita aja atau orang yang kita hormati yang kita segani kita sholatnya di saat itu karena di belakang kita ada guru kita atau orang yang kita segani baik apa enggak ya kan baik dilama-lamakan khususnya sih belum menjamin <laughs> tapi yang pastinya kan berusaha di perbagus, diperindah lama Apakah tidak cukup kemuliaan Allah untuk kita melakukan hal seperti itu? Kalau tidak kita sama dengan makhluk yang kita segani, yang kita muliakan, mestinya malah kita lebih menghormati Allah dan lebih segan kepada Allah daripada makhluk Allah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kita jadikan Allah sama dengan orang yang kita segani. Kita susu, kita lama, kita berbagus. Ini tidak di saat ada orang kita sholatnya agak lama bacanya masya Allah baca sabihisma tapi ketika kita sholat sendiri tidak ada orang yang lihat di kamar bacanya Allahu alam Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana